Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita masuk dalam bab yang baru kata beliau rahimahullahu taala al akhbar kabar-kabar nah kabar dengan nama lainnya an-naba an-naba an-naba'u itu sama artinya nah Masya Allah Ta'ala Sebagian uh, Mereka menyebutkan Perbedaan antara penggunaan kata al-khabar dan an-naba. Kalau an-naba itu untuk kabar-kabar penting yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan al-khabar itu perkara-perkara yang terjadi yang telah terjadi di masa yang yang lalu. Nah, masya Allah taala. Makanya eh, disebutkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim tentang apakah yang mereka pertanyakan ya ini tentang an al 'adzim tentang an ini kabar yang sangat besar yakni kabar tentang kejadian hari kiamat di uh, waktu yang akan datang. Nah, tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya kabar ya. Khabar gimana kabar? Uh, khabar yakni kabar ya. Al-khabaru kata beliau lugatan ta'riful khabar definisi khabar itu adalah al khabaru lugatan an al khabar itu secara bahasa secara e, bahasa bermakna an berita nah wal muradu bihi huna dan yang dimaksud dengannya di sini dalam pembahasan ini ya, <coughs> khabar yang dimaksud di sini adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau takrir penetapan atau wasfin atau sifat ya, yang semua itu disandarkan kepada Nabi kalau ucapan berarti ucapan Nabi kalau perbuatan berarti perbuatan Nabi kalau takrir persetujuan berarti persetujuan dari Nabi kalau wasfin berarti sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah وقد سبق وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول dan telah berlalu penjelasan tentang eh, hukum-hukum uh, yang sangat banyak terkait al-qaul tentang ucapan ini sudah dibahas di eh, awal-awal uh, pembahasan dahulu. Nah, baik. Kata beliau, wa ammal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Adapun tentang perbuatan ya, maka sesungguhnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu anwa berjenis-jenis, ada beberapa jenis. Nah, masya Allah taala. Al awalu kata beliau yang pertama, ma fa'alahu bimuqtadal jibillati kal akli shurbi wan naumi Yang pertama dari sifat atau dari jenis perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma fa'alahu bimuqtadal jibillah sesuatu yang dilakukan oleh beliau ya karena konsekuensi jibillah ya, ya sifatnya manusiawi kal akli seperti makan wasyurbi minum wanomi, tidur ya ini semua sifatnya manusiawi ya namanya manusia ya pasti makan pasti minum pasti tidur kan begitu karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu manusia bukan bukan malaikat ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu manusia makanya dahulu beliau Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda <coughs> la tuturuni kama ataratin nasara ibnu maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu jangan kalian berlebihan dalam memujiku kata Nabi nah sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Ya, sampai mereka sebut Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya, kalau bahasa lain mereka, mereka sebut dengan istilah Yesus. Nah, padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Nah, Nabi larang jangan kalian berlebihan dalam memuji Aku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji uh, Isa bin Maryam, ini Nabi Isa alaihissalam. Ya, aku hanyalah seorang hamba kata beliau inna ma'ana abdun aku aku ini hanyalah seorang hamba Fakul abdullahi wa rasuluhu. Maka hendaknya kalian katakan hamba Allah dan rasulnya. Hamba ya tidak boleh diibadahi. Rasul tidak boleh didustakan. Nah, jadi harus ada dua-duanya. Ya, tidak boleh kita berlebihan dalam uh, memuji atau menyikapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wajib mencinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi tidak boleh lewat batas. Nah, kalau dalam bahasa agamanya ya tidak boleh gulu. Ya, gulu itu lewat batas dalam menyikapi atau memuji orang yang saleh. termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak diperbolehkan untuk gulu dan berlebihan dalam memuji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ingatkan, jangan kalian berlebihan dalam memuji aku. Nah, baik. Ini eh, perbuatan beliau yang pertama yang disebut dengan istilah al-jibillah, atau ya, al-jibillah. Ya. Makanya seperti ini kata beliau, fala hukmalahu fi maka pada zat perbuatan itu nggak ada hukumnya. Ya. Gak boleh kita katakan makan itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi makan. Gak boleh. Ya. Atau kita katakan eh, apa namanya minum itu sunnah. Karena Nabi melakukannya, karena Nabi minum. Gak boleh kita katakan demikian. Kenapa? Karena Nabi makan dan minum karena apa? Muktadal jibillah. Konsekuensi dari eh, beliau adalah seorang manusia yang memang melakukan hal tersebut. Nah, Fahukmalahu fi maka tidak ada hukum tertentu pada zat perbuatan yang seperti ini. Walakin kata beliau akan tetapi pada yakunu makmuran bihi atau manhiyan anhu lisababin. Akan tetapi bisa jadi perbuatan yang seperti ini, model yang seperti ini, jenis yang pertama ini bisa jadi diperintahkan ya atau dilarang disebabkan karena sebab-sebab tertentu. Nah, wa yakun lahu sifatun matlubah kal akli bil yamin dan terkadang perbuatan yang seperti ini ya ada sifat-sifat yang dituntut yang harus dilakukan seperti uh, makan dengan tangan kanan ya. jadi makan itu termasuk dari dari kategori uh, eh, jibillah tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk makan dengan apa dengan tangan kanan jadi bukan bukan sekedar makan perbuatan makannya saja tapi kalau kita makan, ya makan itu sifatnya manusiawi. Ya, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau kita makannya mengikuti sifat-sifat tertentu yang diajarkan dalam agama kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapat pahala. Contohnya beliau perintahkan makan dengan tangan kanan, ya. Au anhu dan terkadang e, perbuatan tersebut ada sifat-sifat yang dilarang di situ, seperti e, kal akli bishimal, makan dengan tangan kiri. Jadi makan dengan tangan kiri itu dilarang dalam dalam agama kita. Ya. ya, disebutkan dalam dalam hadis yang lain disebutkan ya, orang yang makan dengan tangan kiri itu dia e, mencontoh perbuatannya syaitan. Ya, makanya Nabi larang kita e, kulu washrabu bil yamin wala ta'kulu wala ta'kulu wala bi bisyimal fa inna syaitana yakulu bisyimal atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. makan dan minumlah kalian dengan tangan kanan kalian. Dan jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan tangan kiri. Nah, jadi uh, haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Ya, yang yang punya kebiasaan makan dengan tangan kiri ya harus ditinggalkan. Ya, pelan-pelan ya dia tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masih banyak dari kaum muslimin yang sudah terbiasa makan dengan tangan kiri. Ya. Padahal eh, Nabi kita melarang hal tersebut. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, astani kata beliau, ma fa'alahu bihasabil adati. Jenis yang kedua dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang beliau lakukan bihasabil ada sesuai dengan adat kebiasaan di tempat beliau tinggal. Nah, kasifatil libasi seperti sifat uh, pakaian beliau. Ya, famubahun fi haddi dhatihi. maka yang seperti ini mubah pada asal hukumnya ya Wakadu yakunu ma'muran bihi dan terkadang bisa jadi itu diperintahkan au manhiyan anhu lisababin atau bisa jadi juga dilarang karena adanya sebab-sebab tertentu. Ya. Kalau tadi nggak ada hukumnya yang pertama. Kalau yang kedua ini hukumnya mubah karena hukum itu ada lima. Nanti akan datang juga uh, insya Allah penjelasannya. Nah, hukum itu ada lima ya, ada wajib nah ada haram ada sunnah ada makruh dan dan mubah ada lima ya baik kata beliau rahimahullah taala ya. terkadang pakaian itu di, diperintahkan dan terkadang juga ya, dilarang seperti larangan memakai pakaian pakaian syuhrah, pakaian kebanggaan, ya, beda dengan yang lainnya. Ya. Jadi eh, dari sisi pakaian, ya, kita perhatikan ya, diperbolehkan bagi seorang hamba untuk memakai pakaian yang merupakan pakaian yang biasa dipakai oleh kaumnya. Ya. Jadi memakai pakaian memakai pakaian yang yang biasa dipakai oleh kaumnya seperti kita di Indonesia. Jadi memakai pakaian sesuai dengan pakaian orang Indonesia itu sunnah. Ya. Karena Nabi melakukan hal tersebut. Nabi pakai pakaian yang sesuai dengan eh, kondisi dan uh, adat kebiasaan di kaum beliau waktu itu. Ya. Jadi jangan jangan menyelisih. Makanya Nabi SAW melarang pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang beda dari kebiasaan orang. Ya. Pakaian ketenaran. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah. Masya Allah taala. Kemudian kita beli rahimahullah taala Al-Thalithu Jenis yang ketiga Ma fa'lahu ala wajhil khususiyah. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ala wajhil khususiyah karena merupakan kekhususan beliau. Ya. Fayakunu mukhtassan bihi, maka perbuatan yang seperti ini khusus bagi beliau. Contohnya apa? Kalau wisoli fisom seperti wisol menyambung puasa. Menyambung puasa itu, pokoknya dia puasa hari ini, ya harusnya kan buka maghrib begitu azan dikumandangkan dia berbuka ya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus bagi beliau beliau menyambung puasanya sampai besok paginya ya, berarti besok baru buka ini minimalnya dua hari ya terkadang bisa tiga sampai empat sampai lima hari bahkan ada uh, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau puasa puasa wisol sampai uh, eh, 15 hari nah ya, Ibnu Zubair itu Beliau puasa sampai 15 hari, sambung terus, ya tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang mereka nggak boleh puasa wisol. Ya, kata beliau ini lastu kahayatikum. Aku ini tidak sama seperti kalian. Jadi <coughs> ketika Nabi SAW mengingatkan mereka, mereka mereka mengatakan ya Rasulullah, engkau pun menyambung puasamu. Jadi mereka ingin mencontoh Nabi. Ya, padahal itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Sesungguhnya aku innilas hayatikum Aku tidak seperti kondisi kalian Inni ut'amu wa usqa Aku ini diberi makan dan diberi minum Kata para ulama Beliau diberi makan, diberi minum Maksudnya beliau diberikan e, kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, Kekuatan seperti orang makan dan minum ya. Tapi beliau dalam kondisi puasa Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwasanya Beliau disibukkan dengan e, berzikir Mengingat kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala Sehingga beliau diberikan kekuatan oleh Allah seperti orang yang makan dan dan minum. Nah, makanya mereka ya, tidak diperbolehkan. Jadi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Ya. Ini khusus bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata beliau wan nikahu bil hibah. Contoh yang kedua adalah nikah dengan hibah. Hibah itu e, seorang wanita datang langsung menyerahkan dirinya. Ya. Ini khusus hanya khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain beliau nggak boleh. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Ya, surah Al-Ahzab ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka bima wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika." وبنات عمك وبنات وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خال وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها nah ini panjang ayatnya ya Nabi dibolehkan untuk menikahi wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuk beliau dan terakhir disebutkan dan wanita yang beriman kalau dia menyerahkan dirinya kepada Nabi in aro dan nabi ayis ayyastangkiha kalau nabi ingin menikahinya ya jika ada wanita datang menyerahkan diri kepada Nabi SAW maka itu boleh ya tanpa wali tanpa akad tanpa dan segala macamnya langsung otomatis jadi istri itu pun kalau Nabi mau kalau Nabi nggak mau ya nggak, nggak terjadi ya ya jadi eh, tanpa saksi tanpa mahar tanpa wali tanpa akad ya langsung otomatis jadi istri itu hanya khusus bagi siapa? Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhkamu bil khususiyati illa bidalilin. Kata beliau dan tidak boleh kita menghukumi satu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khusus bagi beliau kecuali ada dalil. Jadi nggak sembarangan juga kita tetapkan, ya. Kita katakan ini adalah perbuatan yang khusus bagi Nabi saja. Nah, ini harus ada dalilnya, ya, harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya maka tidak boleh. Ya. Kita katakan itu khusus. Ya, li'annal asla at-ta'assi karena hukum asalnya adalah mencontoh beliau. di hukum asal perbuatan Nabi itu kita contohi. Ya. E, disebutkan dalam Al-Quran, Lakadakan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Jadi e, kita diperintahkan dianjurkan untuk mengikuti beliau sallallahu Alaihi Wasallam itu hukum asalnya. Nah, tapi terkadang perbuatan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam itu ya sifatnya khusus untuk beliau tidak boleh kita ikuti. Nah, nah bagaimana eh, kita menetapkan itu adalah perbuatan khusus bagi beliau? Ya kata pengarang di sini eh, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan itu harus ada dalilnya. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka kita katakan khusus bagi milik. Contohnya tadi, ya, puasa wisol, ya, menyambung puasa dan juga nikah dengan hibah. Ya. Nikah dengan cara hibah. Jadi ada perempuan datang ya, menghibahkan diri. Ini khusus untuk Nabi. Kalau kita nggak boleh, ya, setinggi dan sebesar apapun pangkat kita nggak boleh. Ya, umpamanya dia orang kaya raya, tiba-tiba datang perempuan, ya, saya mau jadi istrinya, langsung otomatis jadi istri. Nggak perlu akad, nggak boleh. Ini nggak boleh karena yang perbuatan, eh, perbuatan yang seperti itu hanya berlaku khusus bagi siapa? Bagi Nabi kita Muhammad saw berdasarkan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Surah Al-Ahzab ayat 50. Nah, nah masya Allah. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat kita beliau, Ar-Rabi' ma fa'alahu ta'abudan. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi saw dalam rangka beribadah kepada Allah. Fawajibun alaihi hatta al balagu liwujubi tablighi alaihi. Maka itu wajib dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ada al-balag, ya, penyampaian hal tersebut untuk umatnya. Kenapa? Karena menyampaikan hal itu adalah kewajiban bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rusulu, ya ayyuhar rasulu, Balik ma unzila ilaika min rabbik wahai Rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan apa yang telah datang dari Tuhanmu yani sampaikan kepada umatmu nah. fa'il fa'il lam taf'al fama ballaghta risalatah kalau kau tidak lakukan hal itu berarti kau belum menyampaikan risalahnya nah dalam ayat yang lain itu surah Al-Maidah ayat 67. Dalam ayat yang lain Allah berfirman surah Al Imran ayat 20 Fa innama 'alaikal balagh. Sungguhnya kewajibanmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. dikatakan pula dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 21, "Fadzakir innama anta mudzakir." Berilah peringatan. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, sungguhnya engkau hanyalah seorang yang memberi peringatan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi mencontohkan perbuatan tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah, Ya. Maka itu menjadi sunnah untuk beliau, Rasul disampaikan menjadi sunnah untuk beliau dan sunnah untuk kita juga mencontoh hal tersebut. Nah, menurut pendapat yang benar dalam perkara ini. Nah, masya Allah taala. Karena sebagian pendapat ulama menyebutkan ya, wajib bagi kita untuk mengikuti perbuatan beliau yang sifatnya dalam rangka dalam rangka ta'abbud. Nah. <coughs> sebagian pendapat mengatakan disunnahkan. Ya, sebagian pendapat mengatakan uh, disunnahkan. Nah, ala hal, apa yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka ta'abud, ya, ta'abudan, ya, itu uh, disunnahkan bagi kita untuk mengikutinya. Ya. Thumma itu kalau uh, beliau sudah menyampaikannya. Thumma yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala asahil aqwal. Sehingga kalau sudah disampaikan maka hal tersebut ya sunnah ya, dikerjakan oleh beliau dan oleh kita ya, menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama kenapa wadzalika li'annahu fa'alahu ta'abbudan yadullu ala masyru'iyyatihi karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu dalam rangka beribadah kepada Allah yang menunjukkan akan disyariatkannya perkara tersebut. Ya. Wal aslu dan hukum asalnya adamul iqabi ala tarki tidak diazab tidak diiqab ya kalau meninggalkan perbuatan tersebut fayakunu masyru'an la iqaba fi tarkihi maka hal tersebut menjadi sesuatu yang disyariatkan dan tidak ada uh, azab atau ancaman bagi orang yang meninggalkannya wa hadza haqiqatul manduk inilah hakikat manduk ya, hukum yang sifatnya mandub ini sunnah sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala kalau tidak dikerjakan tidak berdosa nah masya Allah taala baik misal zalika contoh dari uh, poin yang keempat ini Hadis Aisyah annaha su'ilat hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah ditanya bi ayyi syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabda'u tidak idza dakhala baitahu. Dengan apa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai ya, kalau beliau ingin masuk ke dalam rumahnya, jadi apa yang beliau lakukan pertama kali sebelum beliau masuk ke dalam rumahnya? Qalat maka Aisyah berkata bisiwak, beliau bersiwak dengan siwak. Ya. Coba lihat, ya. <coughs> beliau melakukan siwak, ini bersiwak sebelum masuk ke dalam rumah falaisa fi siwaki inda dukhulil baiti illa mujar illa mujarradul fi'l. Dan bersiwak itu bersiwak ketika masuk rumah itu tidak tidaklah dilakukan kecuali hanya sekedar perbuatan. kayak Fayakunu manduban, maka hal itu menjadi manduk disunnahkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak sebelum masuk rumah. Ini bukan kebiasaan kebiasaan kaumnya waktu itu. Ya. Bukan pula jibillah, bukan pula sifatnya manusiawi. Ya, karena yang namanya orang masuk masuk keluar rumah ya masuk tinggal masuk keluar ya tinggal keluar. Tapi Nabi SAW melakukan sesuatu dalam rangka ta'abbud. Ya, karena e, disebutkan hadis tentang siwak, Nabi SAW bersabda, "As-siwaku mutahhiratun lil fam." Ya, Eh, siwak itu membersihkan mulut wa mardatun lirab dan itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Yang disebutkan dalam dalam hadis yang lain. Nah, Masya taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sebagai umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang serupa dalam rangka ta'abud kepada Allah, kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita mencontoh perbuatan beliau yang hukum asalnya disunnahkan, ya dianjurkan, disyariatkan untuk di, dilakukan. Nah, ini contoh yang pertama. Misal, wa misalun akhar. Contoh yang kedua. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukhalil lihyatahu fil wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukhalil lihyatahu. Beliau menyela-nyela jenggotnya ketika berwudhu. Jadi jenggot ya, yang orang yang berjenggot tebal itu kalau ber, e, berwudu disunahkan untuk apa? Menyela-nyela jenggotnya. Sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa takhlilul lai laisa fi wajhi. Maka menyela-nyela jenggot itu bu, tidak termasuk dalam mencuci wajah karena kalau kita mencuci wajah ya tanpa menyela-nyela jenggot itu sudah sah dianggap sebagai mencuci wajah. Jadi kalau kalau kalau menyela-nyela jenggot itu tidak masuk dalam bagian mencuci wajah, itu perbuatan tersendiri. Siapa yang melakukannya berarti dia mendapatkan pahala sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta bayaran ilmu dimujmalin sehingga hal itu menjadi uh, penjelasan penjelas dari sesuatu yang mujmal, yang global. Ya. Wa inna huwa fi'lu mujarradin Sungguhnya itu hanya sekedar perbuatan Nabi Alaihi SAW, pun manduban, maka itu menjadi mandub. Artinya begini, orang yang berwudu dia cuci wajahnya ya, tanpa menyela-nyela, menyela menyela-nyela jenggotnya itu sah. Ya. Ini khusus bagi laki-laki ya, kalau perempuan itu tidak berjenggot. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, jenggot ini apa namanya merupakan ciri seorang pria. Makanya Nabi perintahkan untuk membiarkan jenggot, biarkan panjang, biarkan lebat, ya, dan jangan dipotong. Yang diperintahkan potong itu kumis. Ya, Makanya dulu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Subhanalladzi zayyana rijala bil liha." Maha suci Allah yang telah memperindah kaum pria dengan jenggotnya. Jadi kalau dahulu itu orang yang ganteng, orang yang pria, yang perkasa itu yang, yang punya jenggot. Yang enggak ada jenggotnya itu dianggap sebagai ya, mirip dengan perempuan, tasyabuh dengan perempuan. Itu dulu. Ya, kalau zaman kita sekarang terbalik. Ya. Laki-laki yang merasa tampan dia cukur jenggotnya sehingga terlihat seperti perempuan. Ya. Sehingga eh, apa namanya? banyak dari anak-anak muda dari kalangan kaum muslimin yang mencukur jenggotnya. Padahal jenggot itu ciri e, seorang pria, ya. Bahkan e, apa namanya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin bagi laki-laki untuk membiarkan jenggotnya panjang, tumbuh. Nah, memang seperti itu ciri seorang muslim. Nah, jadi kita tidak perlu malu dengan ciri kita yang telah dijelaskan eh, oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi menyela-nyela jenggot ketika wudhu berarti itu sekedar perbuatan Nabi ketika kita melakukannya kita pun mendapatkan pahalanya nah masya Allah ta'ala tapi bagaimana kalau ada orang yang dia dia berwudhu mencuci mukanya tidak menyela-nyela jenggot apakah wudhunya sah wudhunya sah ya. karena menyela-nyela jenggot ketika e, mencuci muka dalam wudhu itu e, tidak termasuk bagian mencuci muka jadi mencuci muka tersendiri, menyela jela jenggot juga tersendiri. Kalau ada orang yang mencuci muka kemudian dia sela-sela jenggotnya, itu mendapatkan pahala e, sunnah. Nah, ini sunnah menyela jela e, eh, jenggotnya dengan air. Ya, kalaupun dia tidak lakukan dia tidak berdosa. Kalau dia tidak lakukan maka dia tidak berdosa. Nah, itu yang keempat. Al-khamis yang kelima ma fa'alahu bayanan li mujmalin min nususil kitabi awi sunnati sesuatu yang dilakukan oleh beliau dalam rangka menjelaskan sesuatu yang global dari eh, nas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah atau sunnah hukumnya apa bahwa fawajibun alaihi hatta yahsulul bayanu liwujudi tablighi alaihi maka ini adalah perkara yang wajib atas beliau sampai ya adanya penjelasan ya, sampai terjadinya penjelasan tersebut karena wajibnya menyampaikan hal itu bagi beliau. Ya. Thumma yakunu lahu hukmun hukmu dzalika hukmu dzalika an-nass al-mubayyan fi haqqihi wa haqqina. Fa in kana wajiban kana dzalika al-fi'lu wajiban wa in kana manduban kana dzalika al-fi'lu manduban. Kemudian kata beliau, hukum dari nas yang mubayyan tersebut ya, pada hak beliau dan hak kita itu tergantung dari uh, nasnya. Nas itu dalil. Nas entah dari Al-Qur'an atau nas dalil dari <coughs> sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada nas dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, itu sifatnya global. Ya. Sifatnya global. Butuh rincian penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, yang tadi global, ya, yang kalau dalam istilah usul fikihnya mubayyan uh, eh, mujmal ketika dijelaskan menjadi mubayyan menjadi sesuatu yang uh, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dalil tadi yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW itu tergantung dari nas tersebut kalau nasnya wajib maka hukumnya juga menjadi wajib kalau sunnah maka juga menjadi menjadi sunnah nah misal wajib contoh yang wajib af'alus salatil wajibati allati fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayanan li mujmali qawlihi ta'ala wa aqimus salati. Contohnya tadi sudah jelaskan sekarang kita lihat contohnya. Ya. Jadi ada nas dalil dari Al-Qur'an atau dalil dari sunnah yang sifatnya masih global. Masih global. Butuh penjelasan. Contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus salat hendaknya kalian menegakkan sholat. Nah, bagaimana cara kita sholat? Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan perbuatan-perbuatan beliau tentang sholat wajib. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara sholat lima waktu itu bagaimana, tata caranya, kaifiatnya bagaimana. Kalau takbir angkat tangannya bagaimana. Ya, kalau bersedekap Tangannya di mana? Di dada kah? Di pusat kah? Di bawah pusat kah? Ya. Atau ketika sujud, sujudnya bagaimana? Apakah eh, mendahulukan kaki atau lebih dahulu lutut atau bagaimana? Nah, semua rincian tersebut sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan beliau dalam hadis-hadis yang yang sahih. Nah, maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang uh, ke, ke globalan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 43 itu menjadi wajib juga. Menjadi apa? Menjadi wajib. Kenapa? Karena sholat lima waktu itu hukum asalnya apa? Wajib. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa misalul contoh yang manduk yang sifatnya sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Ya sunnah menurut fuqaha, para uh, ahli fikih, para ulama ahli fikih. <coughs> karena pengertian sunnah itu nah, berbeda-beda di setiap uh, cabang ilmu. Ya, kalau dalam ilmu akidah, para ulama akidah mereka menyebutkan kalau sunnah, berarti sunnah yang dimaksud di situ adalah sunnah uh, lawan dari bid'ah, lawan dari bid'ah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uh, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair mahdiyyin." abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah apa yang dimaksud? Ya sunnah ini akidah ya, prinsip-prinsip hidup yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, lawan dari sunnah di sini apa? Bid'ah. Ini menurut ulama uh, akidah. Kalau menurut ulama hadis, sunnah eh sunnah yang dimaksud adalah hadis. Jadi ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn dan seterusnya. Nah, jadi yang mereka maksud di situ adalah hadis. Kalau sunnah menurut uh, fuqaha itu tadi yang telah kita sebutkan. Orang yang mengerjakannya yusabu fa'iluhu wa lam yu'aqab wa lam yu'aqab tarikuhu. Yang mengerjakannya dapat pahala dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu menurut fuqaha. Kalau sunnah menurut usul usuliyin, usul fiqh, ulama usul fikih, yang mereka sebutkan ya sunnah di sunnah yang dimaksud di situ adalah sunnah yang merupakan bagian dari al adillah atau syariah. dalil-dalil syariah. Karena dalil-dalil syariah itu terbagi menjadi e, dua bagian. Ada dalil-dalil yang disepakati, ada dalil-dalil yang diperselisihkan itu merupakan dalil atau bukan. Dalil yang disepakati mereka sepakat ada empat menurut jumhur kebanyakan ulama yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Nah, sunnah yang dimaksud di sini apa? Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ijma dan yang keempat kias. Ya. Walaupun sebagian uh, ulama seperti dalam madhab Zahiriyah mereka menolak kias. Berarti dalil yang disepakati hanya tiga saja. Tapi yang benar empat. Al-Quran, Sunnah, Ijma, kesepakatan ulama, dan kias, analogi. Nah, ini pun uh, tentang kias analogi ini ada ada syarat-syaratnya. Nah, ada uh, penjelasannya akan datang nanti insya Allah di akhir pembahasan. Nah, ada dalil yang diperselisihkan. Ya seperti kalau sahabi, ucapan sahabat. Ucapan sahabat itu dalil atau bukan dalam agama kita? Istihsan nah, dan seterusnya. Akan datang nanti insya Allah taala di uh, pembahasannya Allah taala. Nah, baik. Jadi sunnah yang kita maksud di sini ya adalah sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnah dalam pengertian ulama fikih yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat eh, kalau di, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini contoh apa? Sunnah yang menduk, yang sifatnya menduk. Tadi kita sudah sebutkan ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang poin yang kelima ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Sunnah. Nah, sekarang kita dalam pembahasan yang sunnah. Contohnya tadi apa? Salatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam rokaatainya khalfal maqam ba'da an faraqa min at-tawaf. Contohnya adalah salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau salat dua rakaat di belakang makom. Makom yang dimaksud di situ adalah makom Ibrahim. Ya, setelah beliau uh, tawaf. Jadi di, uh, yang sudah pernah ke Mekah, ya kan kita kalau sampai di Mekah di Masjidil Haram kita tawaf. Ya, di samping Mekah, eh, di samping Ka'bah itu ada semacam tugu ya, yang di dalamnya itu uh, gambar telapak kaki gambar telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang disebut sebagai makom Ibrahim. Makom artinya tempat berdiri. Bukan makam dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, bukan. Ya. Jadi jangan dipahami makom Ibrahim berarti makam Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti kuburan Nabi Ibrahim, bukan, bukan itu. Makom pakai kof, ya. Pakai huruf kof makamun artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika beliau ingin membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, disunnahkan untuk sholat di situ. Dalilnya apa? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Allah berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla" dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Jadi beliau baca "Wattakhidhu min maqami" habis habis tawaf tujuh kali putaran, selesai beliau baca Wattakhidu min maqam Ibrahim musalla menuju ke makam Ibrahim. Sampai di belakang makam Ibrahim, beliau sholat dua rakaat menghadap makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim berada di antara beliau dan Ka'bah. Jadi menghadap Ka'bah, ya. Kita menghadap Ka'bah sekaligus menghadap makam Ibrahim, makam Ibrahim atau bagian yang sejajar dengannya. Jadi posisi makam Ibrahim itu berada antara kita dengan Ka'bah. Karena tetap kita harus sholat menghadap apa? Menghadap Ka'bah karena itu kiblat kita. Nah, jadi makam di situ bukan makam ya, ini harus dipahami ya, jangan sampai disalahpahami makam Ibrahim berarti itu kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Ya, kalau makam dalam bahasa kita, makam itu kuburan di sini di Indonesia atau di Malaysia sana. Ya. Bukan bukan bukan itu ini maksud, tapi makom di sini artinya tempat berdiri. Dari kata ya kumu kiaman kaimun dan seterusnya wa makom. Makom yaitu tempat berdiri. Nah. Isim makan. Ya. Nah, itu dibahas dalam uh, apa namanya ilmu sharaf. Baik. حيث تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية yaitu ketika beliau maju menuju ke makam Ibrahim setelah beliau tawaf tujuh kali putaran beliau lanjut ke makam Ibrahim, beliau baca ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 125. warrakaatan warrakatani khalfal maqami sunnah dan sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim itu sunnah. Artinya kalau dia kerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, masya Allah taala. Baik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini eh, contoh-contoh uh, yang disebutkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh-contoh yang, yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, kesimpulannya perbuatan Nabi itu ada lima. Ada yang dilakukan karena jibillah, ada yang dilakukan karena adat, kebiasaan. <coughs> nah, ada yang dilakukan uh, oleh beliau rahimahullah taala dalam rangka ta'abbud illahi uh, eh, kekhususan beliau, ada yang beliau lakukan karena ta'abbud dalam rangka Eh, beribadah kepada Allah dan yang kelima ada yang beliau lakukan karena uh, mubayyin atau bayanan li, li lil mujmal minal adillah. Ada yang beliau lakukan karena itu merupakan penjelas yang menjelaskan sesuatu yang global dari dalil baik dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kelima-lima ini masing-masing ada hukum-hukumnya. Jadi tidak boleh disapu rata. Ya, jadi nggak boleh kita sembarangan kita katakan ini sunnah Nabi. Ya, dilihat dulu ada dalilnya atau tidak. Ya. Kalau ada dalilnya, beliau lakukan hal itu memang karena ta'abbud dalam rangka beribadah kepada Allah atau tidak. Ya. Masya Allah Ta'ala. Contoh beliau hidup di eh, apa namanya di tempat beliau satu kaum yang mereka pakaian mereka pakai imamah umpamanya. Imamah itu sesuatu yang dililitkan di kepala kalau bahasa kita sekarang sorban. Apakah sorban pakai imamah itu sunnah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ulama mengatakan enggak, itu bukan sunnah Nabi SAW. Itu adalah perbuatan beliau SAW karena adat. Ya, karena apa? Karena adat kebiasaan. Karena masyarakat waktu itu di zaman beliau memang memakai imamah itu. Ya. Jadi beliau melakukan hal tersebut. Kalaupun ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, itu menunjukkan beliau memakainya karena apa? karena adat <coughs> kebiasaan yang terjadi di sana. Ya. Masya Allah Ta'ala. Demikian pula kalau beliau makan umpamanya. Ya. Makan dan minum. Ya, kalau beliau kalau beliau makan, nggak boleh kita katakan berarti kita juga kalau kalau kita makan kita dapatkan pahala sunnah. Enggak. Ya, karena makan itu beliau lakukan karena memang jibillah. Sifat manusiawi seorang manusia memang makan. Makan, minum, tidur, ya, buang air dan seterusnya. Tapi ada ada sifat-sifat tertentu dalam perbuatan tersebut yang kalau kita contohi Nabi maka kita dapatkan pahala. Seperti tadi kita sudah sebutkan makan dengan tangan kanan. Jadi bukan makannya ya, sifatnya. Kalau makan perbuatan makan itu bukan sunnah karena memang itu eh, jibillah yang dilakukan oleh Nabi SAW sesuai dengan muktadal jibillah. Tapi kalau kita makan dengan tangan kanan karena mencontoh Nabi, karena ada hadis Nabi yang menganjurkan, memerintahkan makan dengan tangan kanan, maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan pahala. Nah, jadi eh, kita juga harus membiasakan diri ya dalam hal-hal yang sifatnya jibillah, seharian dan seterusnya. Kita lihat ada nggak contoh Nabi di situ. Seperti tadi makan dengan tangan kanan. Ya, kita arahkan anak-anak kita ya orang-orang yang di bawah kita anak buah kita atau karyawan kita perintahkan mereka makan dengan tangan kanan kalau kedapatan mereka makan dengan tangan kiri kita larang umpamanya nah dan semua ini tidak mungkin bisa kita ketahui kalau kita tidak belajar agama agama ini maka harus belajar ya harus belajar sedikit demi sedikit fa insyaallah taala Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda eh, tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agamanya Nah, orang-orang yang eh, mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah faqihkan dia dalam agama. Kata para ulama, kalau seorang hamba diberi taufik oleh Allah untuk belajar agama ini, ya, itu tanda Allah inginkan kebaikan untuk dia. Maka eh, semoga Allah Subhanahu wa kita berdoa semoga Allah berikan taufik kepada kita semua Allah berikan taufik kepada kita untuk semangat ya, dan tetap terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, ya, mendengarkan majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah tambahkan ilmu kita tentang agama ini dan dengannya kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah eh, di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan eh, tentang takrir ya, persetujuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah itu kita katakan sunnah juga atau bagaimana? Dan datang nanti insyaallah taala penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih hasil khatimah di akhir kehidupan kita. Semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk istiqomah di atas agamanya sampai ajal datang menjemput kita. Wassalamualaikum ala Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته